Bagaimana caranya untuk membedakan majelis ahlul bid'ah dan majelis ahli sunnah? Tolabul ilmi. Itu yang pertama belajar tentang manhaj. Ya. Nah, ini sekarang ada beberapa pihak ustaz-ustaz sebentar-sebentar manhaj, manhaj, manhaj, Darus manhaj, manhaj. Ya. Subhanallah. Ternyata orang seperti ini membuka hubungan hubungan baik via Facebook atau BBM dengan turofiyin halabiyin. Ya hati-hati nah, ada yang berhubungan dengan firanda abbalun, al-hizbi al-halabi ya nah masih asing memang dulu waktu tahun 96 kalimat sururi itu masih nah tapi lama-lama enak juga didengar nah. ya nah, sekarang al-halabi ya gantinya sururi nah Makanya kemarin waktu saya berjumpa Syekh Rabi dan sempat uh, alhamdulillah dengan taufik min Allah, beliau mempersilahkan saya untuk ikut dari rumah beliau ke Masjidil Haram mengendarai mobil beliau. Sempat beliau bertanya tentang dakwah di Indonesia, uh, terucap dari saya tentang seputar yakni sururiyun wa kadzalika al-halabiyun. Nah, Syekh langsung memberi tanbih dan ini ilmu. Ilmu bagi kita Kata Syekh sambil menoleh gini ke belakang, As-sururiyun ghairul halabiyin. Wal halabiyin laisu sururiyin. Beda. Nah, ya. Maksudnya sih ingin membedakan secara detail ya antara sururiyin dengan halabiyin ini. Ya. Sebagaimana berbeda antara barakallahu fikum uh, al-kullabiyah dengan maturidiyah dalam beberapa poin akidahnya. Beda. Mereka berselisih. Nah, barakallahu fikum. Kelompok-kelompok Khawarij, Al-Qaadiyah dengan Al-Azariqah terjadi perseteruan yang dahsyat. Maka nggak boleh disamakan. Ya. Al-Azariqah sendiri, Qaadiyah sendiri. Gitu. Tapi semuanya masuk apa? Khawarij. Ketika kita berbicara tentang Syiah dengan detail, maka Zaidiyah sendiri, Ja'fariyah sendiri, nggak boleh kita samakan. Beda, tapi semuanya masuk dalam Syiah. Sekarang juga demikian, sama. Suruyun sendiri, ya. Turafiyun juga punya bendera sendiri. Halabiyun juga demikian. Nah, bagaimana caranya tadi? Yang pertama, belajar ya, akhi. Yang kedua, ikuti nasihat-nasihat ulama. Jangan berat beramal dengan nasihat ulama karena mengikuti atifiyah kita, emosional kita. Nah,